Di syirik ini ada wasilahnya. Syirik ini ada perantaranya sebagaimana orang berbuat zina ada perantaranya orang judi ada perantaranya tidak mungkin ada orang manusia yang tidak pernah berjudi tiba-tiba dia berjudi tiba-tiba dia berzina tiba-tiba dia membunuh tidak mungkin pasti ada pendahuluannya, penyebabnya, perantaranya. Ah, begitu juga syirik. Ada wasilahnya, ada perantaranya. Maka wajib bagi kita untuk menjauhkan diri dari sarana-sarana hal-hal yang menyebabkan syirik sampai hal yang sangat kecil. Ya. Yeah Nah, di antaranya yang dibahas di sini adalah menjadikan kuburan sebagai masjid. Bahkan lebih umum menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Walaupun tidak dibangun masjid di atasnya, tapi kita sholat di atas kubur, kita baca Al-Quran di atas kubur, kita uh, tawaf, Uh, sodako. Menyembelih. Sengaja di atas kubur. Ini wasilah menuju syirik. ويغلظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح dan uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam uh, sangat melarang orang yang menyembah Allah di atas kubur seorang soleh. Dilarang. Bahkan Yahudi dan Nasrani dikutuk dilarang oleh Allah karena mereka menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. وكلام المؤلف muallif الله fi قوله fi man عبر الله وجفا fi man عبر الله orang yang menyembah Allah ini yashmalu salata wa ghairaha ini meliputi salat dan lain-lain artinya bukan hanya salat ya salat ya zikir ya baca Al-Qur'an ya sedekah dan seterusnya kalau sengaja di dilakukan di atas kubur kecuali tidak sengaja kebetulan saja kebetulan lagi pulang dari memakamkan saudara kita pas mau keluar kuburan ada fakir miskin kita ingin surako ya tentu seperti ini e, tidak masalah ya wal ahaditsul lati saqaha fi salat hadis yang dibawakan oleh beliau yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut tentang sholat. Lakinnahu rahimahullah ka'annahu qasa ghairaha alaiha. Akan tetapi beliau, Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah, mengkiaskan, menyamakan dengan ibadah-ibadah lain. Walaupun bukan sholat. Walaupun uh, di situ hanya disebutkan sholat. ومن زعم أن الصدقة عند هذا القبر أفضل من غيره maka orang yang berkeyakinan orang yang beranggapan bahwa sedekah di atas kuburan itu lebih mulia, lebih utama, lebih besar pahalanya daripada sedekah di tempat lain wa huwa syabihun biman ittakhadahu masjidan ini sama saja dengan orang yang menjadikan kubur tersebut sebagai masjid. Karena inti masjid adalah tempat ibadah. لأنه يرى أن لهذه البقعة أو لمن فيها شأنا يفضل به على غيره karena berarti dia menyangka bahwa tempat sini eh, lebih mulia dari tempat lain. Padahal kita tidak boleh memuliakan satu tempat daripada tempat lain. Tidak boleh. Semuanya harus kita samakan. Jakarta ini sama dengan Bandung, sama dengan Cirebon, sama dengan Surabaya, sama dengan oh, negeri-negeri oh, lain, tempat-tempat lain. Siapa yang ingin menyamakan harus dengan dalil. Datang dalil bahwa Mekah, Madinah tidak sama dengan Jakarta, Surabaya. Jelas ada dalilnya. Kah Madinah tidak sama dengan kota-kota lain. Dua tempat inilah yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Sementara tempat-tempat lain bisa dimasuki oleh Dajjal. Jelas dalil. Kalau tidak ada dalil, maka tidak boleh. Ya, tempat ini, kuburan ini, dan seterusnya lebih mulia dari tempat mana dalil? Tidak ada. Ya, kecuali yang jelas secara uh, khusus bahwa masjid tentu lebih mulia daripada rumah. Gitu. Nah, adapun kubur untuk mengatakan bahwa kuburan itu mulia butuh dalil. Mana dalil? Tidak ada. Sudah menjadi keyakinan yang beredar di masyarakat kita kaum muslimin di negeri kita bahwa kuburan-kuburan tertentu mempunyai karomah mempunyai keberkahan, mempunyai fadilah. Saya kira keyakinan ini sudah sangat masyhur di kalangan kaum muslimin di negeri kita. Padahal tidak ada satu dalil pun yang menyatakan bahwa kuburan lebih mulia daripada tempat lain, apalagi dari masjid. Secara dalil, dalil jelas bahwa lebih mulia mana masjid apa kuburan? itu mesti Jelas sekali Bagaimana saudara-saudara kita sholat di sebuah masjid biasa-biasa saja, begitu sholat di atas kubur, khusyuk, menangis, meneteskan air mata, ya? Siapa yang mendorong-dorong air matanya biar keluar? Setan, iblis, ya? Karena setan, iblis menggoda manusia dengan cara apa Mereka khusyuk, mereka tenang, mereka meneteskan air mata karena itu tipu daya iblis, tipu daya syaitan. Buktinya ketika di tempat yang lebih mulia yaitu masjid, mereka biasa-biasa saja. Jadi gitu. Maka harus disamakan antara kubur dengan tempat lain. Jadi, gitu. Ah, untuk sekarang yang kedua, kubur yang satu dengan kubur yang lain ada kuburan si A, kuburan si B, kuburan si C. Haruskah kita samakan? Harus. Membedakan harus dengan dari. Ada dalil membedakan secara umum. Ini pekuburan kaum muslimin, yang ini pekuburan orang Kristen, yang ini pekuburan orang Buddha, Hindu, jelas. Apa yang kita perbuat ketika masuk pekuburan kaum muslimin? Iya, berupa sendal, kemudian mengucapkan Assalamualaikum ya ahli diyar dengan muslimin dan muslimat bolehkah kita ucapkan itu ketika kita masuk kuburan Cina misalnya kuburan Kristen misalnya tidak boleh jelas dalil nah sekarang sebagian kaum muslimin atau mayoritas kaum muslimin membedakan antara kuburan orang biasa dengan kuburan kiai lebih-lebih lagi kuburan wali lebih-lebih lagi kuburan uh, ulama dan seterusnya jelas ini bertentangan dengan dalil. Dalil yang sangat jelas bahwa para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tidak membedakan kubur yang satu dengan yang lain. Ya, para sahabat tidak ada yang berbondong-bondong ke kubur Nabi meminta ini, meminta itu, dan tidak ada satupun sahabat yang mencari keberkahan di kubur Nabi. Para sahabat mencari keberkahan di Masjid Nabawi dengan cara sholat, baca Al-Quran, ya, belajar mengajar. Gitu. فالشيخ عمم maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjadikan dalil tersebut umum. Padahal dalil tadi khusus. Khusus apa? Masjid. Tetapi bukan hanya masjid. Bukan hanya sholat. Apapun bentuk ibadah di atas kubur sengaja dilakukan beranggapan bahwa itu lebih baik daripada yang di luar kubur ini tidak boleh. فإن قيل لا يستدل بالدليل الخاص على العام jika ada orang yang bertanya, bukankah tidak boleh menjadikan dalil khusus dilarikan ke dalil umum? Kan kaidah sering kita pelajari. Jika berhadapan dalil uh, khusus dengan dalil umum, maka yang dimenangkan khusus. Dalil umum mengatakan bahwa hurrimat alaikumul maitatu diharamkan kepada kalian apa bangkai ya, umum umum sementara datang dalil khusus bahwa Nabi menghalalkan bangkai ikan dan belalang mana yang kita pakai khusus berarti keumuman dalil bahwa seluruh bangkai haram dikecualikan dengan dalil khusus tadi kecuali ikan dan belalang. Berarti ikan dan belalang halal walaupun sudah menjadi bangkai. Ya, karena ini khusus ya. Nah, sekarang kenapa di sini dalilnya khusus yaitu masjid, kenapa dibawa kepada makna umum? Kan ada pertanyaan seperti itu. Maka beliau menjawab, siapa yang menjawab? Saya Muhammad bin Abdul Wahab apa Syekh Utsaimin? Ya, saya Utsaimin. Beginilah pensyarah. Pensyarah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul. Apalagi jelas setelah kita beberapa tahun mempelajari kitab ini, Ulul Mufid, kita tahu bagaimana manhaj yang ditempuh oleh Syekh Utsaimin uh, di dalam mensyarahkan kitab tauhid ini. Ya, sengaja beliau melemparkan pertanyaan dan dijawab sendiri ya, yang dimana pertanyaan-pertanyaan ini mungkin akan muncul di tengah-tengah masyarakat. Kenapa Syekh e, menjadikan dalil umum tadi menjadi dalil dalil dalil khusus tadi menjadi dalil umum? Dijawab oleh beliau, dijawab oleh saya Taimin pembicara. Inna Syekh arada Bidalik An al-illata hiya ta'zimu hadzal maqal sesungguhnya Syekh menghendaki dengan hal itu ilat eh, alasan alasan ia ta'zimu hadal makan yaitu membesarkan mengagungkan tempat tersebut itu ilatnya gitu itu ilatnya itu alasannya itu pokok permasalahannya jadi pokok permasalahannya adalah bukan solat di atas kubur, bukan membangun masjid di atas kubur. Pokok permasalahan bukan ini itu. Tapi apa? Membesarkan kuburan, mengagungkan kuburan, ini pokok permasalahan. Sebab kalau kita batasi yang tercela, yang terlarang hanya solat di atas kubur, hanya membuat masjid di atas kubur, tentu berarti boleh baca Al-Quran di atas kubur. Ya, tawaf di atas kubur, zikir wirid sengaja di atas kubur dan seterusnya. Kenyataan tidak ada. Kenyataan Nabi mengatakan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kubur. Kenapa? Nggak pernah dibacakan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa di kuburan tidak ada bacaan Al-Quran. Berarti tidak boleh. Likaunihi kubron. Eh, yaitu karena tempat tersebut adalah kuburan Inti permasalahan di sini. وهذا كما يوجد في الصلاة يوجد في غيرها من العبادات فيكون التعميم من باب القياس لا من باب شمول النص له لفظا وهذا كما يوجد في الصلاة sebagaimana hal ini ada pada solat tentu juga ada pada ibadah-ibadah lain Kalau sholat di atas kubur berarti membesarkan kubur itu jelas. Kenapa orang-orang datang sengaja sholat di kuburan Demak, kuburan Cirebon, Banten, dan seterusnya? Tentu karena mereka membesarkan, mengagungkan tempat tersebut. Ya, dengan cara apa? Sholat. Oleh karena itu, jika mereka tidak sholat di atas kubur itu, tapi mereka baca Al-Quran, zikir, wirid, dan seterusnya, sama. Berarti membesarkan tempat tersebut, mengagungkan tempat tersebut. Ya. Maka at-ta'mimu hahuna menjadikan dalil ini umum adalah babul kias Secara kias Bukan uh, satu lafaz meliputi semua. Ya. Yeah saya kira terang jelas apa yang uh, sudah dipaparkan oleh beliau di bab ini. Maka kita masuk pada masail. Fihi masail. Di dalam bab ini terdapat masalah-masalah. Al-ula yang pertama ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل Nabi menyebutkan, Nabi melarang orang membangun masjid, menyembah Allah di masjid tersebut, di mana masjid itu didirikan di atas kubur seorang soleh. ini dilarang. Salat di atas kubur. Walau sahatiyatul fa'il. Walaupun niatnya benar. Niatnya apa? Beribadah kepada Allah. Niatnya apa? E, taat kepada Allah. Salatnya salat sunnah, bukan salat bid'ah, salat duha misalnya. Ya, salat sunnah tuhur misalnya. Dan karena Allah tidak ada niat sedikit pun membesarkan kubur itu misalnya, tetap tidak boleh tetap tidak boleh. Ya. Antum datang ke kuburan, orang-orang kan datang ke kubur ini membesarkan. Tidak. Tidak. Saya kebetulan aja ke sini, saya uh, ambil air wudhu, habis wudhu kan uh, ada sholat sunat tuhur, sholat sunat wudhu. Kebetulan nggak ada tempat, ada di sini. Ya udah sholat di sini. Jangan. Tidak boleh. Ya. Walaupun niatnya sah, tidak boleh. Ya. تؤخذ min لعن Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. وسلم الذين اتخذوا anbiya'ihim masajid. Nabi melaknat orang-orang yang menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai masjid. Ini dijadikan dalil oleh beliau bahwa haram salat di atas kuburan walaupun sah niatnya walaupun tidak ada e, niat e, membesarkan kuburan tersebut ya sebagaimana tersebut nanti akan dijelaskan oleh beliau ya tasabuh ya berulang tahun format bendera dan seterusnya dilarang. Umumnya orang ingin mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Nah sekarang ada orang yang tidak ada niat sedikit pun mengikuti Yahudi dan Nasrani. Ya. Saya tidak berniat sedikit pun mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Maka ulang tahun saya nggak ada lilinnya, nggak ada nyanyian, tapi itu juga ada adanya kumpul-kumpul makan-makan malah baca Quran. Nah, bolehkah? Tetap tidak boleh. Inti permasalahan ada pada ulang tahun itu. Bahwa ulang tahun adalah tersebut Mau niat ikut-ikutan orang kafir atau tidak, tidak boleh. Tidak boleh. Jika kita sudah tahu bahwa umumnya orang Yahudi memakai peci jenis tertentu. Nah, saya tidak bisa belum contohkan. Misalnya ada peci khusus, pakaian khusus orang Yahudi, orang tahu semua. Kalau pakai peci seperti itu berarti orang Yahudi. Atau yang mudah barangkali kalung salib. Ya, kalung salib. Orang-orang Kristen kalung salib. Ya. Nah, sebagian anak-anak muda eh, ingin bergaya mengikuti orang barat, orang Kristen pakai kalung salib. Jelas itu niatnya tersebut. Ya, nah, antum tidak niat tasabuh sedikit pun. Hanya senang aja, bagus nih. Ya, bagus nih. Bentuknya bagus. Ya, antum pakai. Boleh kan? Tidak boleh. Jadi tasabuh itu dengan niat atau tidak haram. Sama dengan ibadah di atas kubur. Niat membesarkan kubur itu atau tidak sama saja haram. Barangkali sudah lewat waktu itu bagaimana e, Nabi memberikan syarat ketika e, sebagian sahabat ingin menyembelih hewan kurban nazar di satu tempat. Gitu. Eh, bolehkah aku kami menyembelih hewan kurban kami ya Rasul di e, tempat anu? kami bernazar mau menyembelih hewan kurban kami di tempat anu. Ya. Nabi balik bertanya, apakah di situ biasa disembelih hewan untuk sesuatu selain Allah di tempat itu? Berarti ini syarat. Artinya, kalau di tempat itu biasa dipakai oleh eh, orang-orang untuk berbuat syirik, kita tidak boleh ikut menyembelih di situ. Walaupun ketika kita menyembelih karena Allah. Ya. Kenapa? Li'annal hukma ulliqa ala mujarradi suratihi. Karena hukum di sini terkait, tergantung dengan keadaan itu. Jadi tidak tergantung dengan niat maka niatnya baik atau tidak sama-sama tidak boleh. Wa hadzal 'amalu la yahtaju ila niyatin li'annahu mu'allakun bi mujarradil Maka perbuatan ini tidak butuh kepada niat yang baik, tidak butuh. Tidak berhajat terhadap niat yang baik. Karena apa? Karena sudah terkait dengan perbuatan tersebut. Intinya adalah perbuatan itu, tidak ada hubungannya dengan niat. Artinya niat e, benar atau tidak sama-sama e, terlarang. Oh ya jelas. Sama saja. E, tahun baru Masehi e, tasabuh ya. Saya kira memperingati tahun baru Masehi 1 Januari nggak ada kaum muslimin yang niatnya ibadah saya kira ya saya kira nggak ada berarti apa tasabuh nah, kalau satu Muharram ya, niatnya ibadah jelas kami memperingati satu Muharram kami memperingati 17 Ramadan kami memperingati 27 Rajab Rajaban, Maulid Nabi dan seterusnya tentu tujuannya ibadah. Padahal tidak ada contoh dari Nabi. Ya kan? Ada contoh dari Nabi? Tidak ada. Jadi namanya apa? Tidak. Kalau satu Januari tersebut satu Muharram tidak. Sama-sama? Sama-sama dosa. tersebut dosa, bid'ah dosa. Ya. Lebih besar mana bid'ahnya? Dosanya? Apa? Tasabuh apa bid'ah? Eh, bid'ah. Karena tasabuh umumnya kaum muslimin tidak niat ibadah. Senang-senang aja, iseng-iseng atau apa ya. Uh, tapi uh, 17 uh, Ramadan, 27 Rajab, 12 Rabiul Awal niat mereka ibadah. Padahal bukan ibadah. Berarti apa? Membikin syariat baru, menyaingi syariat Rasulullah SAW. Bahkan menginjak-injak syariat Islam karena Islam tidak mensyariatkan. Lalu bikin-bikin sendiri. Maka bid'ah lebih besar dari sesepuh dalam beberapa sifat. Ya, bukan pasti secara keseluruhan tidak. Ya. Sengaja datang, ya mungkin ya tapi sambil lewat ya naik mobilnya direm-rem dikit melihat, ya. ngajak berhenti wo turun ah, ikut membesar ikut merayakan karena tidak akan ada kembang api itu kalau tidak dalam rangka memperingati tahun baru ya maka jangan secara khusus maka yang paling selamat apa tahun baru di mana ya, tidur di rumah ya, itu yang paling lama ya nggak usah bakar ayam bakar ini nggak usah bakar ayam besok besok bisa ngapain mesti satu Januari ya nanti kita akan terkena hukum tadi ya ini kan pas libur saja kebetulan saja takutnya nanti ke situ ya karena sudah kita bahas bagaimana e, bentuk perbuatan itu ya sudah tidak terkait dengan niat lagi فالنية تؤثر fil a'mal al-salihah wa tatihiha. Maka niat itu hanya berpengaruh pada amal soleh. Gitu niat itu berpengaruh betul. Di mana? Di amal soleh. Amal soleh ini sholat, duha misalnya, Sholat tahajud misalnya, zakat misalnya kan amal soleh. Ah ini tergantung niat. Karena Allah apa tidak? Sholat niatnya sholat apa? Puasa niatnya puasa apa? Ah itu terpengaruh oleh niat. Terpengaruh oleh niat. Tapi kalau amalnya amal maksiat, terpengaruh oleh niat? Nah, niatnya bagus sekali. Ingin membantu pembangunan masjid. Sudah lima tahun nggak selesai-selesai antum prihatin sekali, kan niatnya bagus. Lalu korupsi, lalu mencuri, lalu menipu, uangnya dikumpulkan buat bangun masjid. Boleh? Tentu tidak boleh. Maka niat sekali lagi hanya berpengaruh pada amal sol. Tidak berpengaruh pada amal maksiat. Amal maksiat niatnya baik tetap maksiat amal saleh, niatnya baik, insya Allah diterima. Itu pun masih ditambah lagi. Ya, niatnya baik karena Allah ikhlas, pasti diterima. Tidak, masih satu lagi apa? Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa tu'siru fil a'mali allati la yaqdiru 'alaiha fa yu'ta ajruha atau berpengaruh pada satu amal yang e, dirinya tidak tidak tidak sanggup ya amal soleh dirinya tidak sanggup dia e, mau sholat berjamaah tapi tidak sanggup hujan nggak ada payung atau sakit niatnya sudah mau sholat berjamaah ya tapi terhalang niatnya mau sudah kok terhalang ya kita nangis melihat ada saudara kita yang sedang dirawat di rumah sakit, nggak bisa bayar. Kita ingin sekali membantu, tapi nggak punya. Berniat sekali. Nah, orang seperti ini diberi pahala. Wa ajruha. Diberi pahala. Walaupun dia tidak melakukan. Karena apa? Dia sudah bertekad bulat untuk melakukan kebaikan itu, untuk sedekah untuk berjamaah dan seterusnya, tapi tidak kesampaian karena ada halangan. Maka orang seperti ini diberi pahala. Ya, masih ingat sabda Nabi alaihi wasallam wassalam bahwa ada orang yang hartanya banyak sekali. Lalu dengan harta yang banyak sekali itu dia bersodako, dia zakat, dia haji, dia umroh, dia melakukan kebaikan-kebaikan. Ah, lalu ada si fulan melihat orang itu. Ya, dia mengatakan alangkah senangnya dia jika aku punya uang banyak seperti dia, aku juga akan seperti dia. Ya haji, ya umroh, ya sodako, ya zakat, ya bangun masjid. Maka, apa kata Nabi? Dua orang ini sama. Dua orang ini sama. Artinya, sama-sama mendapatkan pahala. Sementara, ada orang yang uangnya banyak. Ada uh, orang yang uangnya banyak dengan uang banyak itu dia apa? Dia foya-foya, hura-hura, berzina, minum khamr, berjudi dan seterusnya. Nah, lalu ada si fulan melihat orang tadi, ya, alangkah senangnya dia. Ya, jika aku punya uang seperti dia, aku juga akan berzina, minum khamr, berjudi. Apa kata Nabi? Dua orang ini sama. Ya, karena tekad bulat melakukan kebaikan dapat pahala, tekad bulat melakukan dosa berdosa. Mana dari lain? Iltaqal muslimani bisayfaihima. Apabila ada dua orang berhadap-hadapan dengan kedua pedang mereka masing-masing berkelahi. Apa kata Nabi? Wal qatilu wal maqtulu fahuma finnar. Maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Para sahabat bertanya, Al-Qatil ya Rasulullah, Fama balul maqtul? yang membunuh ia ya Rasulullah bagaimana yang dibunuh kan dia dibunuh bukan membunuh apa jawab Nabi wa innahu ala khirsin fi khirsin ala qatli sahibihi karena dia sudah bertekad bulat berniat tekad bulat membunuh lawannya itu walaupun tidak kesampaian keduluan karena sudah bertekad bulat mau membunuh maka dia dapat dosa dosa membunuh tidak ada belum membunuh tapi dosa entah dosa apa Bertekad bulat mau berzina, sudah berdosa. Bertekad bulat mau minum khamar, sudah berdosa. Tekad bulat ya, bukan hal, bukan lintasan-lintasan yang ada di hati. Sebentar berniat, sebentar hilang. Sebentar datang niat itu, sebentar hilang istighfar, astagfirullah. Ah, bukan itu. Ya, kalau itu diampuni. بخلاف ما علق على فعل مجرد ولا حاجة فيه إلى النيات ini berbeda dengan apa yang ber, yang berhubungan dengan oh, inti dari sebuah perbuatan. Maka inti dari sebuah perbuatan, maksiat misalnya dan seterusnya, maka tidak butuh kepada niat. Artinya walaupun didasari dengan niat baik, tetap saja oh, maksiat. أي ولو كان يعبد الله ولو كان يريد التقرب إلى الله ببناء هذا المسجد اعتبارا بما يؤول إليه الأمر وبالنتيجة السيئة التي تترتب على ذلك وهذه النقطة نتدرج منها إلى نقطة أخرى وهي التحذير من مشابهة المشركين wa illam yaqsud al insanu al musyabahah orang yang menyembah Allah orang yang berniat takarub kepada Allah dengan membangun masjid uh, tetapi dengan keadaan seperti tadi bangun masjidnya di atas kubur menyembah Allahnya di atas kubur bertakarub kepada Allah di tempat-tempat terlarang maka ini tidak boleh. Ya, sama dengan orang yang orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dilaknat oleh Allah karena menjadikan kubur-kubur para nabi menjadi masjid. Kan sama. Intinya bertasabuh di situ. Sama di situ. Ya. Wa qad ala ba'din nas. Ini tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Tidak disadari oleh kebanyakan manusia. Kebanyakan kaum muslimin tidak menyadari ini, tidak mengetahui hal ini. Aitu yadunnu anna tashabbuha ma yuhramu idza uh, qusidat al musabaha Maka mereka beranggapan bahwa bertasabuh itu haram kalau niatnya tasabuh seperti tadi. Kalau niatnya ingin menyerupai Yahudi Nasrani haram. Tapi kalau niatnya senang-senang saja boleh. Kan seperti tadi. Ya, merayakan tahun baru kalau niatnya mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani haram. Kalau senang-senang saja boleh. Padahal di mata manusia kita tidak bisa membedakan mana yang niat ini, mana yang niat itu. Kita tidak bisa beda. Ya, bagaimana mungkin ada sebuah e, perbuatan yang yang yang di situ berkumpul seorang berbuat maksiat, yang ini boleh, yang ini tidak boleh, orang ini berdosa, yang ini tidak berdosa. Skill kan? Oleh karena itu, berniat tasabuh atau tidak, kalau dia melakukan perbuatan yang memang betul-betul bentuk tasabuh, maka itu haram. Fasyar'u innama ulliqal hukmu bitasabbuh. Maka secara syariat eh, inti dari hukum syariat adalah tasabuh itu bi ala ma yusbihu fi'lahum dengan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh mereka dengan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani ya apapun niatnya wa an qasada aw lam yaqsud sama saja apakah dia bermaksud tersebut atau tidak ولهذا قال العلماء في مسألة التشبه maka para ulama dalam masalah tersebut ini mengatakan wa illam yanwi zalik walaupun tidak berniat tasabbuh. Inna tasabbuha yahsulu bi mutlaqis surah karena tasabbuh ini sudah jelas dianggap tasabbuh dengan keadaan dengan kemutlakan keadaan perbuatan itu bukan dengan niat. Dibantah lagi untuk. Ya. Beginilah kebiasaan Syaikhul Ta'imin selalu menjaga kemungkinan. Ya, mungkin ada yang membantah. Pak in jika ada yang membantah orang bertanya bagaimana dengan hadis inamal a'malu binniyat? Nah, kan a'malu saya datang ke, saya, ke sini niatnya senang-senang saja. Saya datang ke sini tidak berniat tasabbuh. Ah, nama malah malu binia. Ah. Lalu tu'aridu ma dzakarna, maka apakah ini bertentangan dengan apa yang kami sebutkan barusan? Apakah ini bertentangan dengan penjelasan ini sebelumnya? Al-jawab la tu'aridu, tidak bertentangan. Tidak bertentangan. لأن ما علق بالعمل ثبت له حكمه وإن لم ينوي الفعل karena apa yang terkait dengan sebuah amal maka hukumnya tetap sabat tidak berubah-ubah ya haram ya haram wajib ya wajib tasabuh ya tasabuh gitu. karena hubungannya dengan amal walaupun tidak berniat melakukan hal itu. Ya. Kal asya al muharrama kal zihar wal zina wa ma asbahaha. Seperti hal-hal yang haram seperti zihar, zihar haram ya. Zihar apa? Zihar menyerupakan istri dengan e, ibunya. Ini dulu dilakukan oleh masyarakat jahiliyah niatnya untuk niatnya untuk mentalak. Niatnya untuk mentalak. Ah, ini tidak boleh. Jadi di masyarakat jahiliyah jika seorang laki-laki berkata kepada istrinya, bagiku engkau sudah seperti punggung ibuku. Ah, jatuh salah. Jatuh salah. Ini dibantah oleh Islam. Ini dibantah oleh Islam. Berarti tidak jatuh salah. Tapi jangan Jangan menyamakan istri kita dengan uh, ibu kita. Wazina, zina jelas. Ya, bagaimana zina maksudnya baik? Ya, bagaimana uh, berjudi, minum khamr maksudnya baik? Mak, kita tidak bisa mendapatkan uh, penjelasannya dan lain-lain. Ya, tidak ada hubungannya dengan saya kira sudah jelas tadi bahwa yang berhubungan dengan niat, yang terpengaruh oleh niat adalah khusus amal soleh. Amal amal soleh ya, terpengaruh oleh niat. Amal maksiat tidak terpengaruh oleh niat. Yang kedua, katanya النهي عن التماثيل وغلد الأمر في ذلك larangan membikin patung dan kerasnya larangan tersebut. Jadi jangan main-main. Jangan dianggap larangan ringan. Larangan seperti larangan meniup makanan, meniup minuman. Ya. Ini bukan larangan ringan. Ya, membikin patung larangan keras. Tu'khadu min qawlihi ini terambil dari sabda Nabi wa sawwaru fihi tilka suwaq mereka membuat patung di tempat tersebut. Ya. Patung siapa? Patung orang-orang soleh. Dan ini wasilah syirik. Satu dosa besar yang jauh lebih besar daripada zina, qamar, judi dan sebagainya. Wala siyama idza kanat hadhihi suwar mu'azzamatun 'adatan. Terutama jika patung tersebut secara adat, secara kebiasaan manusia dibesarkan dihormati. Ya, seperti patungnya para pemimpin, patungnya para tokoh, patungnya ayah, patungnya saudara dia, patung pamannya dan seterusnya. Ini kan menimbulkan e, kecintaan, kehormatan. Lazimnya seseorang akan menghormati pamannya, menghormati saudaranya, menghormati bapaknya, menghormati pemimpinnya, tokohnya. Gitu. Ini dihormat secara adat kebiasaan manusia. Jangan. Kita hormatkan dengan kakek kita. Mungkin kakek kita sangat berjasa kepada kita. Nah, lalu kita bikin patung. Gitu. Atau gambarnya. Ya, kita besarkan, kita tempelkan di ruangan tertentu di rumah kita. Gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu syirik. atau dibesarkan secara syariat Ya, bukan secara adat manusia. Apa misalnya patung para wali, patung orang-orang soleh, patung para nabi. Ya. Dulu masyhur patungnya siapa? Nabi Ibrahim, masyhur. Gambarnya Nabi Ibrahim masyhur. Ya, dilarang oleh Nabi. Nabi menyuruh untuk menghilangkan. Nah, sekarang uh, tidak masuk patung para nabi, kecuali Nabi Isa mungkin ya. Dan kita tidak yakin seperti itu Nabi Isa. Ya, nggak pakai baju, ya, keinginan, ya. Uh, tahu tahu dari mana? Tahu dari mana? Sangkaan-sangkaan saja. Dan gambaran yang di gambaran yang dipaparkan oleh Nabi disahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya ketika Mi'raj kan beliau bertemu dengan Nabi Isa Beliau bertemu dengan Nabi Musa. Beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Gambarkan oleh Nabi. Ya, secara ringkas tentu. Rambutnya berombak, rambutnya lurus, kulitnya putih, kulitnya kecoklatan. Ya, Nabi Ibrahim oh, sangat mirip dengan oh, saudaramu ini yang dimaksud beliau sendiri. Nabi Ibrahim sangat mirip dengan aku. Nah, itu eh, tidak sama dengan apa yang kita lihat patungnya sekarang ini. Ya. Nah, ini lebih tidak boleh lagi. Ini lebih tidak boleh lagi. Ketika kita diharamkan membuat patung ayah kita, kakek kita, saudara kita, ibu kita, lebih diharamkan lagi membuat patung ulama-ulama kita, para wali, tokoh-tokoh agama kita yang kita besarkan. Tidak boleh. Ya. yang ketiga العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم uh, eh, al-ibrah pelajaran bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mubalaghah apa mubalaghah bersalatan ya serius dalam masalah ini tidak main-main serius Nabi dalam menerangkan haramnya patung haramnya ibadah e, di atas kubur dan seterusnya Ya. Maka beliau terangkan ini. Beliau terangkan ketika beliau di Mekah, ketika beliau hijrah ke Madinah, ketika beliau bersama para sahabat terus diterangkan bagaimana oh, haramnya patung, haramnya oh, berziarah kubur dengan cara-cara tertentu dan seterusnya dan seterusnya. Lalu diulang lagi atau terakhir kalinya lima hari sebelum beliau wafat. Berarti ini kan serius kan? Gak main-main. Ya. Bukan hal yang uh, biasa saja. Serius Nabi mentahdir hal ini. Jangan sampai kaum muslimin terjerumus ke dalam dosa ini. Maka diulang lagi, diulang lagi. Beliau di Makkah e, mentahdir masalah ini, beliau di Madinah juga dan sekali lagi e, lima hari sebelum beliau ya dan kemudian secara siap susunan e, beliau melarangnya e, setelah beliau wafat ya susunan kalimat yang beliau ucapkan itu menunjukkan bahwa beliau sudah wafat pun beliau masih melarang hanya larangan itu tentu tidak muncul eh, suara dari e, dalam kubur beliau tentu tidak dari hadis Nabi yang beliau ucapkan lima hari sebelum beliau wafat secara siap seperti itu ya maka nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh beliau bagaimana tiga keadaan itu ya sepanjang hayat beliau beliau e, mentahdir syirik diulang lagi lima hari sebelum beliau wafat kemudian secara susunan kalimat beliau masih melarang syirik dan hal-hal yang berhubungan dengan syirik ketika beliau sudah wafat ya Ya, kita salat dulu. Wassallallahu warahmatullahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersoal jawab. Silakan. bagaimana pendapat ulama tentang sebuah masjid yang dibangun di atas tanah pribadi bukan tanah pokok Apakah sama mulianya? Bagi para jamaah, bagi orang yang sholat di situ tentu tidak bermasalah. Tapi masalahnya ada di masjid tersebut. Karena masjid harus berdiri di atas tanah wakaf. Tanah yang tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan kepada siapapun, dan tidak boleh diwariskan. Sebab masjid sampai akhir zaman harus tetap masjid. Tidak boleh dijual, diganti dengan apapun. Dipindah boleh, dipindah tanahnya dipindah boleh nah e, bagi jamaah apalagi yang belum tahu tentu tidak bermasalah tidak ada masalah tahunya di situ masjid ya sudah ya. nah, bermasalah di sini bagi pemilik tanah maka dia harus mewakafkannya ya atau jangan membangun masjid di situ karena masjid sekali lagi harus e, berdiri di atas tanah pokok. Ya, hanya itu saja. Tidak ada e, syarat lain, tidak ada ketentuan lain kecuali itu. Ya. Tapi jamaah ibadah itu nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Solatnya sah, jamaahnya sah. Hanya hilaf benar ulama bagaimana e, itikaf, tayatul masjid, dan seterusnya. Dalam keadaan darurat, waktu ziarah, waktu sholat hampir habis. Apakah tetap tidak boleh sholat? Uh, khilaf benar ulama tentang hal ini sebagaimana yang sudah sering kita bahas. Uh, sholat di dalam masjid yang ada kuburannya ada berapa hukum? Tiga. Yang pertama syirik, kufur. Yaitu sengaja mencari masjid yang ada kuburannya. Nah, berarti dia membesarkan kubur itu. Nah, ini kufur, ini syirik. Dia oh, bersemangat menuju masjid tersebut. Yang kedua, tidak kufur, tidak syirik, tapi berdosa Bahkan terancam sholatnya tidak sah. Apa? Dia sudah tahu kalau di masjid itu ada kuburan, Tapi dia nekat sholat di situ. Yang terakhir, sah. Sah, yaitu apa? Terpaksa dia sholat di situ. Ya, sudah koma. Ya, sudah masuk waktu dan ini hari Jumat Nah ini bisa dikiaskan ke situ yaitu di dalam kuburan. Ya. Saya pernah dengar kalau baru niat melakukan kejahatan belum dicatat tapi kalau niat baik, meski baru niat telah dicatat. Apakah ini sahih? Ini ada dalilnya. Ya. Man hamma bisayyi'atin. Barang siapa berham dalam hatinya. Sayang, terjemahnya niat saja. Padahal terjemahkan saja ham. Nah, kemudian azam. Kalau baru lintasan ham di dalam hati, betul. Terlintas di pikiran kita, mau memukul si pula, habis itu hilang lagi. Habis itu datang lagi, habis itu istiqwa, Nah, ini ambul, Ya. Berbeda dengan niat azam. Apa? Tekad bulat karena niat apa yang ada di hati kita dibagi dua tadi, ham dan azza. Mana dalilnya ya tadi? Sebab kalau kita uh, artikan secara umum bahwa semua niat buruk belum dicatat, maka bagaimana dalil tadi? Berarti harus ada dalil yang dibuang, padahal sama-sama sahih. Ini tidak pernah dilakukan oleh para ulama. Para ulama mengumpulkan semua dalil yang sahih, kemudian disimpulkan. Kalau disimpulkan seperti tadi, berarti harus ada dalil yang dibuang. Padahal tidak boleh membuang dalil. Dikemanakan tentang membunuh tadi. Oleh karena itu, setelah dikumpulkan, maka keluar kesimpulan berdosa kalau sudah tekad bulat. Kalau dia membunuh orang, dia sudah masa golok. Dia sudah siapkan pistol. Gitu. Bukan hanya lintasan di dalam hati. Lintasan sebentar hilang, sebentar ini Ya. Tidak boleh melakukan perjalanan ibadah kecuali tiga masjid apa maksud perihal bagaimana kalau kita rekreasi ke masjid kubah emas tanpa niat ibadah eh, yang pertama tentu di luar tahzir tadi karena tahzir tadi adalah larangan ibadah menuju selain tiga masjid padahal safa ya ini yang pertama. Yang kedua, masjid tempat apa? Iya, tempat sholat, tempat ibadah. Tempat main-main? Nah, tentu bukan. Tempat rekreasi? Tentu bukan. Maka Nabi katakan, masjid jangan diperindah, jangan diberi hiasan. Diperkuat, diperbagus, bersih, nyaman, wangi, ini sunnah. Tapi diperindah hiasan tidak boleh kami para nabi kata beliau disuruh memakmurkan masjid tidak disuruh menghias-hias masjid ah kalau ini dilarang ya terus kita kunjungi ya berarti apa mengunjungi sesuatu yang dilarang ini kan dilarang ya berarti membesarkan Padahal itu haram, ini tidak boleh. Kenapa kita besarkan? Apakah hukum gambar sama dengan patung? Oh, beda. Patung lebih besar dari gambar. Maka di hadis-hadis di beberapa riwayat yang dilarang apa? Gambar yang tidak akan masuk malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar. Eh, patung gimana? Apalagi mimba bil aula. Gambar saja tidak boleh, apalagi patung karena patung lebih besar dari gambar. Keharumannya lebih besar. Ya. Yes. Di dalam masjid kan? Iya, lebih dilarang lagi. Di rumah tidak boleh. Padahal rumah rumah itu milik milik kita kan? Walaupun tabrak Ya. Iya, biasanya gambar ini kan sifatnya hiasan. Ya, gambar itu sifatnya hiasan. Padahal nah, nahnu la nu'maru bizinatil masajid. Kami para nabi tidak diperintahkan menghias Gambar bagian dari hiasan, tidak boleh. Ya. Kalau kaligrafi, tulisan-tulisan itu dianggap hiasan, ya tentu tidak boleh. Kakak saya sering jualan patung dan pergi ke dukun, tapi saya tidak menegurnya. Kalau saya tegur, dia marah. Apakah saya berdosa sebagai saudara? E, tidak ya, apalagi ini kakak. Apalagi jelas di situ, tegur marah. Emang diapain? Tegur marah? Ya, barangkali dengan cara lain diberi buku bacaan karena terhadap adik kan terhadap adik tentu dia merasa lebih besar ya e, ada cara lain yang barangkali bisa diterima usaha tetap kita jalankan ya Allah yang maha tahu Allah maha pemberi hidayah Orang setelah mati kuburannya dibesarkan, dibuat kompleks untuk ziarah. Apakah dosanya akan terus mengalir kepada mayit? Tidak. Tidak. Yang berdosa adalah yang masih hidup. Si mayat tidak berdosa, kecuali dia memerintahkan. Dia mengajarkan kepada kaum Muslimi untuk berbuat seperti itu, jelas. Orang yang menjadi penyebab sebuah perbuatan baik akan dapat pahalanya, Orang yang menjadi penyebab perbuatan maksiat dia akan mendapatkan dosanya. Bagaimana hukum sholat di masjid yang arah kiblatnya sudah tidak tepat ke Ka'bah, Masjidil Haram? Yang jadi masalah tahu dari mana? Tahu dari mana tidak tepat. Karena kita di dalam masjid disuruh tikok. Ya, yeah kita tidak diperintahkan ketika tiba di satu masjid lalu ukur-ukur masjid itu. datang ke masjid bawa kompas, ini benar nggak? Tidak ada perintah seperti itu. Tikoh saja dengan penduduk setempat. Ya, mestinya para pengurus sekarang, penduduk hari ini, sekitar masjid sekarang ini tidak usah curiga terhadap pendiri masjid ini. Sudah, percaya saja, selesai ya karena tepat persis ke Ka'bah tentu ini sangat-sangat tidak mudah ya kan penemuan kompas dan seterusnya ya mungkin baru akhir-akhir ini di zaman Nabi ya belum ditemukan maka ya kira-kira saja maka apa kata Nabi tentang kiblat bainal masyriqi wal maghrib antara timur dan barat itu kiblat semua nggak usah nggak harus tepat persis ya maka jika membuat masjid ya diukur sudah diukur udah nggak usah diukur-ukur lagi ya diukur lagi udah jadi diukur lagi ya salah ini ya jadi nerong jadi oh udah kesono jadi kesono jadi banyak yang mubazir kan tempat-tempat buruk padahal syariat tidak memerintahkan seperti itu ya Apakah memakai jam tangan di tangan kiri termasuk tersebut? Ada beberapa fatwa seperti itu, tetapi kita tidak bisa melazimkan seperti itu karena banyak orang-orang kafir yang memakai juga di kanan. Ditambah dengan keterangan bahwa Nabi memakai cincin, cincin kenabian beliau di jari mana? Jari kiri. Jari kiri, ya. Jari manis beliau yang kiri Berarti ini bisa dikiaskan dengan jam tangan. Ya. Walaupun fatwa seperti itu ada wallahu alam. Apakah dalam Islam seorang suami boleh meninggalkan anak istrinya? Kurang jelas pertanyaannya. Meninggalkan berapa hari? Ya, kalau meninggalkan setiap hari ya tentu tiap hari kita tinggalkan energi kita. Ya, besok kita tungguin terus. Kita tinggalkan energi jahat. Ya, Ulang lagi tinggalkan. Ya. Oh seminggu maksudnya seminggu banyak. Mungkin oh bisnis ke luar negeri, ke Jawa Timur dan seterusnya. Seminggu baru pulang nggak masalah. Oh, itulah laki-laki seperti itu. Dan Nabi seperti itu. Nabi tidak pulang ke Madinah selama beberapa minggu, beberapa bulan Ya, itulah laki-laki. Dengan niat e, mencari nafkah. Waktu sholat ada aurat yang tersingkap Misalnya waktu sujud Dan kita merasakannya Apakah membatalkan sholat? Tidak Ya tidak apalagi tidak sengaja. Melihat dari dalil-dalil yang ada, pakaian para sahabat lebih minim lagi dari pakaian kita. Dan Nabi membiarkan. Ya. Maka e, ketidaksengajaan aurat kita terbuka, insyaallah tidak membatalkan sholat. Seseorang melakukan satu amalan dengan niat agar dimudahkan segala urusannya oleh Allah atau dihilangkan kesusahannya. Apakah ini satu keburukan? Eh, seperti yang sering kita bahas, kalau memang ada dalilnya, boleh. Kalau memang ada dalilnya, boleh. Ya. Seperti kita ingin panjang umur dengan memperbanyak silaturahim, boleh apa tidak? Boleh karena jelas dalilnya. Kita ingin rezeki kita diluaskan. Dagang sudah 9 tahun masih gini-gini aja, tidak ada peningkatan. Nah, kita ingin rezeki kita diluaskan. Lalu menyambung silaturahim. Bolehkah? Boleh. Karena jelas ini ada dalil. Antum ingin uh, lamaran antum diterima. Ya, sudah hampir enam bulan belum ada jawaban. Ya. Antum ingin lamaran antum diterima. Lalu antum setiap pagi dan sore baca Al-Fatihah 17 kali. Boleh kan? Tidak boleh, nggak ada dalil seperti itu. Tidak ada dalil dari Nabi Barang siapa yang ingin lamarannya segera diterima Bacalah Al-Fatihah 17 kali setiap pagi dan petang Tidak ada Ini bagian dari ta'abudi Ya. Secara umum bahwa ketaatan kepada Allah, insya Allah akan membawa jalan lapang, akan menghindarkan diri dari kesusahan secara umum. Maka jangan dihususkan. Ya, atau antum bisa membawa kaidah dengan antum sholat tahajud, dengan antum selalu berjamaah, dengan antum e, menjauhkan diri dari syirik bid'ah maksiat, maka antum semakin dekat kepada Allah semakin dekat kepada Allah maka semakin dikabulkan doa. Faidah ini antum pegangi, berarti umum. Ya. Maka kita berdoa, Allah kabulkan. Karena apa? Karena kita dekat kepada Allah. Hmm. <clears throat> kalau saya ikut tur ke Bali misalnya, apakah haram mengunjungi candi atau kuil-kuil mereka? Saya kira candi, kuil dan seterusnya ini bagian dari syiar agama mereka. Tidak boleh kita besarkan, tidak boleh kita kunjungi. Yang lebih kecil dari itu tempat-tempat maksiat kita tidak mengunjungi kan? Tempat-tempat maksiat, tempat berjudi, tempat minum khamar kita tidak boleh. Ah ini lebih maksiat lagi. Lebih tidak boleh lagi karena ini syirik. Fatwa Syekh Jibrin mengatakan bahwa seorang dokter bedah boleh menggabungkan surat maghrib di waktu isya karena dokter tersebut sedang melaksanakan operasi. Bagaimana apakah niat untuk menjaga nyawa pasien tersebut sah sehingga ada rusuh di dalam surat tersebut? Iya, e, masalah nyawa didahulukan. Di samping itu menjama antara maghrib dengan isya disyariatkan apa tidak? Disyariatkan. Jangankan yang disyariatkan, yang tidak disyariatkan karena satu kedaruratan boleh Bolehkah menjama asar dengan maghrib? Bolehkah sholat asar di waktu maghrib? Tidak boleh, tidak sah. Tetapi darurat, Nabi ingin kaum muslimin sholat asar di Bani Quraidah. Maka sebagian sahabat sholat asar di Bani Quraidah. Padahal sudah masuk maghrib. Belum sampai benteng Bani Quraidah, sudah masuk maghrib. Sebagian sahabat ada sholat di tengah jalan karena memang e, sudah masuk waktu maghrib. Tapi sebagian lagi e, sholat di e, Dua-duanya dibenarkan. Nah, ini lebih-lebih lagi dalam rangka menyelamatkan nyawa. Boleh. Antum belum sholat asar karena satu dan lain hal jam setengah enam misalnya lihat tabrakan parah. Tidak ada yang menolong kecuali antum di situ. Antum bawa ke rumah sakit. Ya. Wah, sampai rumah sakit maghrib maka nggak masalah. Sholat asar ketika sudah datang waktu waktu. Allah a'lam. Ya kita akhiri. wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.